kedua salam salam kita yang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena ini sunnah-sunnahnya sampai detik hari itu kita semuanya harus bisa menikmati indahnya agama kita yaitu Al-Islam yang saya hormati para orang tua kami yang ada di sini dan yang saya cintai saudara-saudara sekalian. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian Siroh Nabawiyah kita dan pada hari ini kita sampai usia Rasul antara 12 sampai 25 tahun kegiatan-senjata yang akhirnya orang-orang yang terlibat dalam perang kejahatan ini berdamai. Dan Rasul pun ikut menyaksikan peristiwa itu. kalau yang keempat, ketika perang sudah tidak ada lagi, maka ulama bisnis mulai naik dan salah satu tokoh bisnis yang terkenal waktu itu adalah Khadijah radhiyallahu anha dan Rasul pun dipilih sebagai salah satu mewajib pertanyaan dan kalau waktu yang memungkinkan akan kita akhiri dengan dialog insya Allah kita akan yang pertama lorong dan selain ini setiap kali kita ada pertemuan selalu kita mengucapkan bangunan ini bosan di sini Rasulullah dilakukan ya. usia 63 tahun Rasulullah 40 tahun diangkat oleh menjadi nabi usia 53 tahun terjadi peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah sudah berakhir di kami semuanya masa kejadian yang dialami waktu itu 40 tahun lalu dakwah di kota Makkah 13 tahun kita yang di kota Madinah warna 10 tahun nah gimana posisi pendekatan kemudian yang lain. Lima sampai enam tahun Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersama ibu kandungnya bersama Aminah. Tapi kan, ya, ini dari Jawa. Lalu usianya sejak delapan tahun Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib dan selama dua tahun pendidikan politik kita tinggi karena seperti ini dan ketika kakeknya bapak Rasul tidak kepada pamannya yang bernama Abu Talib dan Rasul bersama Abu Talib ini mulai hidup mandiri bahkan Rasul sudah mulai berpenghasilan dari gaji pengembala kan ringkasan sedikit lagi Rasul terlibat dalam bisnis ekspor impor. Seperti apa? Pada usia 12 tahun, begitu mendengar usia 12 tahun, coba masing-masing kita mengutar sisi masa lalunya. Waktu kita usia 12 tahun, apa yang sudah kita lakukan? Prestasi apa yang kita torehkan waktu ini? Apa yang kita lakukan? Dan tidak sedia kalau begini memang kita masalahnya Islam tidak ada yang lain digambarkan nah Muhammad kita belum menyebutnya Rasul dulu lah sini karena kita belum masuk ke masa kematian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam usia 12 tahun mulai ikut berdagang bersama pamannya ke Suriah yang berarti perjalanan luar negeri dari Makkah ke surya Karena bangsa Quraisy itu punya kebiasaan mau bertandil ke luar negeri terlibat dalam fakta dagang. Yang kebiasaan inilah yang pernah disebutkan oleh Allah dalam surat surat ini? Surat Ikhila Quraisy. Surat Quraisy. surat, surat Ikhila Ya ada Al-Quran namanya surat Ikhila Surat Ikhila kita dalam tiap pemilu. Surat kau bilang Quraish Allah mengatakan ilah di Quraish Penduduk kau bilang Quraish itu punya kebiasaan, yaitu rehla kita, rehla perjalanan bisnis kita ketika musim dingin ke Yaman. Yaman. Kosoi dan ketika musim panas ke Syam. Tapi itulah yang saat ini kita sebut Suria atau Syria. Jadi musim dingin di Yaman membawa barang dagangan dan ketika musim panas ke Syam, ke Suria. Teh tersyita di Kosovo. Dan ketika dalam bisnis yang berskala internasional ini, salah satu orang yang punya pengalaman kita adalah Abu Talib, Pak Rasul, dan dalam bisnis skala perjalanan bisnis yang mana akhirnya nanti beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang pendeta yang mengetahui Injil dan seluruh belum mana Nasrani. Pendeta itu namanya Buhairo dan ada yang mengatakan Bahiro. Pendeta yang negaranya masih murni mengenal ajaran ahli kita Karena Bahiro ini setiap kali ada kafilah dalam yang mondar lewat pendopo tempat tinggal itu diamati. Tapi kafilah yang dipimpin oleh anggota ini ada keunikan berbeda dengan kafilah-kafilah dari yang lain. Karena diamati, kafilahnya anggota ini. Ketika lewat dalam riwayat disebutkan ada awan yang mengikuti mereka. Jadi yang lain panasan ini tidak panasan kuning adem Gak ada AC tapi mereka tidak kepanasan Sampai akhirnya Bakir ini kembali meneliti kitab suci yang ada di dirinya Ada tanda-tanda pemilikan antara kafirnya Tolik Dengan informasi yang ada di kitab-kitab suci ini Akhirnya di suatu hari ini memanggil kafirnya Alkolik Bakir dan ini merupakan penghormatan karena tidak semua kafila bisa mendapatkan kesempatan bertemu dengan pemerintah besar yang namanya kafila. Ketika kafila ini disuruh masuk, Abu Talib tidak mengajak keponakan yang Bagaimana mendapatkan kejanggalan? Kalau tidak lengkap, jumlah kaki-kaki. Padahal yang menarik adalah si itu yang namanya. Lalu baca pertanyaan wayang Masih ada anggota kafilah yang belum masuk tak? Kata Bukhari, sudah semuanya wayang ketua dia. Ya. Kata kayaknya yang tidak lengkap ini. Ada yang belum masuk, ada nggak? Oh ada anak saya. Baru menghalang disuruh masuk. bagaimana keilmuan agamanya. Kenapa pemerintah? Setahu saya ini bukan anak Kalau ada kami benar, ini adalah ponakanku Tuhan pemerintah. Seakan-akan apa yang akan dijawab oleh oleh Mbak Ira sudah tahu semua. Kajian ternyata informasi tentang keberadaan anak ini lengkap di kitab yang dimiliki oleh pakai kalau dialog lanjut lagi ini kekurangan karena Abu Talib ketika menyatakan ini anak meskipun kekurangan disebutkan dalam sebuah riwayat karena Abu Talib ini cintanya kepada Muhammad seperti anak kandungnya sendiri meskipun kekurangan seperti anak lalu pakai pertanyaan Gimana mana orang tuanya Abu Talib berangkat bapaknya bernama Abdullah dan meninggal dunia ketika keponakan ini masih dalam kandungan. Kata pendeta benar. Tahu apa kamu tadi sudah tahu? Tanya lagi. Sudah tahu mana? Kalau kita lagi ketika dia masih anak tahunan ibunya yang bernama Siti dari Jawa Aminah wafat kata Al-Walid, kata Al-Walid benar. Jadi semua yang disebutkan mereka sudah tahu. Singkat cerita, akhirnya pendeta Bahar ini memberikan pesan kepada Al-Tor, ya Al-Tor, ketahuilah keponakanmu yang bernama Muhammad ini adalah calon nabi akhir zaman sesuai dengan petunjuk dalam kitab suci kami. Dan mulai hari ini janganlah engkau bahwa lagi pergi jauh. Kalau orang yang memberitahu bahwasanya keponakan ini adalah calon rakyat perdana, pasti orang yang dia akan mencelakakan dia. Karena orang-orang Yahudi tidak mau kalau nanti ada dana nanti dari kalangan kalian. Tapi yang diharapkan mereka adalah dari kalangan ahli Yahudi. Jadi orang ini Muhammad Bukhari tidak langsung melanjutkan perjalanan yang Mesir ke Suriah, tapi langsung balik ke kota Khawatir kalau nanti kekuatan ini ditelantai oleh orang yang Yahudi. Maka pada kesempatan ini kami akan mengingatkan Abu Talib agar menjaga akan keselamatan Muhammad dari kaum ini, Karena ternyata Allah pernah memberikan informasi kepada Rasul nantinya Orang-orang ahli kitab itu mengetahui Muhammad namun Orang-orang ahli kitab itu mengenal tentang Muhammad ini Mengetahui informasi tentang Muhammad ini Karena yaitu dan benar Seperti halnya mereka itu mengenal anak kandungnya sendiri Karena informasi tentang Muhammad Orang tuanya, ibunya, ayahnya, keturunannya itu Semuanya disebutkan dalam kitab-kitab umur mereka maka Nabi Allah berpercaya mereka mengenal Muhammad karena ya itu Allah. Seperti halnya mereka mengenal Iya. Benar nggak informasi Allah tadi? Disebutkan dalam Al-Quran, orang tadi kita, baik yang beri atau Nasrani, itu mengenal informasi tentang Muhammad seperti apa mereka itu mengenal anak kami sendiri. Ini kan orang yang di dalam dunia. Benar informasi tadi? Apakah kata Abdullah bin Salam yang nyata orang ini? Jadi mengatakan yang dikatakan Allah itu benar. Kami mengenal informasi Bahkan jadi kami mengenal Muhammad itu lebih detail dari anak-anak saya sendiri. Kalau Muhammad ada dalam kitab suci kami, sementara anak-anak saya, bagaimana? Apakah boleh dari saya? Atau jangan-jangan ibunya pernah jalan-jalan kemana? Kalau mendapatkan tambahan izin orang Jadi orang-orang ahli kitab lebih mengenal Muhammad dibandingkan anak-anak dan itu pernah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Nah dari peristiwa ini akhirnya Muhammad untuk sementara tidak diajak oleh Abu Talib jalan-jalan ke luar negeri. Jadi dalam usia 12 tahun beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam paling tidak sudah mempunyai mempunyai hal berikut. Yang pertama pengalaman bisnis berskala besar stok impor. Jadi Muhammad kalau memarah pasar tanah apa, kalau sederhana. Pasar tanah abang itu yang di Sama Dirikan tanah abang itu Pasar Indomie Itu kecil Biasa keluar negeri Person yang mengalami bisnis besar besar. Jadi nanti kalau tiba-tiba Kerja melirik Muhammad menjadi salah satu orang kepercayaannya. Itu bukan sebagai karyawan kota, tapi orang ini punya posisi yang tinggi nanti. Nah yang kedua, yang kedua usia 12 tahun Muhammad juga pengalaman global karena sering kali mendekati ke luar negeri. Beda orang yang hanya di kampungnya, kuplok, kuplok di Solo, kalau tidak mau keluar dari Solo, pamer di Solo, ada orang yang kufur kufur paham Ini kufur hanya cuma belajar bahasa Jerman kufur kufur bahasa Indonesia apa ya tidak ada bahasa apa apa kufur muter-muter berputar kan Orang yang mau betul di kampungnya tidak punya pengalaman luas, tapi karena kerja usia dini kebetulan dari mana dari luar. Nah, jangan kaget lagi. Ketika Umar Islam nanti ada masalah, harus mencari gaya gaya ada alternatif. Rasul nanti mengizinkan sebagai sahabatnya untuk hijrah ke Ethiopia, Habasyah. Kenapa yang dipilih Habasyah tidak Mesir? Karena yang dipilih Ethiopia? Keyakinan. Karena Rasul dapat informasi, sudah sering mendengar luar negeri. Rasul mengatakan kepada sebagian sahabat yang ada di daerah Ethiopia, ke Afrika, jauh, anda berluar, maka akan kudus Asia, Teman-teman Ethiopia di benua Afrika. Rasul mengatakan, Inhalu ila Habasyah. Kalian pergilah ke Habasya, Ethiopia. Fa'inna hunaka malikan. Di sana ada seorang raja penguasa la dalam ahada barang siapa yang minta suara politik kepada raja tadi maka dijamin aman. Rasul punya pengalaman global. Kalau sering kali bahwa ada orang di kampung muslimin yang di Pamekasan, dia pernah keluar dari Pamekasan yang hanya berputar di kampungnya. Tahu nggak kira-kira Bukit dari mana? Bukit dari mana? Bukit dari Bukit dari Surga Efek dari Pandangan Allah Rahman Pasal punya pengalaman dulu Ada kejadian kemarin Kita berbisnis Nanti pada tahun 73 Terjadi perang Khoibar Antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan apa itu yang nanti ditaklukkan oleh mahasiswa. Begitu sudah saya praktek ya. Mahasiswa menang. Waktu itu ada salah satu penduduk Faidah datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa nampan berisikan kurma kualitas istimewa. Rasul, ini ada hadiah dari kami. Kurma kualitas istimewa. Ketika datang, sebelum makan pertanyaan ini dari mana anda mendapatkan jenis kurma seperti ini kata Abu saya tadi dari kebun kami di belakang ya Rasulullah kata Rasulullah di tanah ini di kampung Toiban ini tidak ada jenis kurma seperti ini pasti anda mendapatkan bukan dari kampung sini makanya perlu tadi mengakui benar ya Rasul ini bukan dari tempat ini tapi kami dapatkan dari tempat lain berarti kan Rasul tahu di kampung ini tidak tumbuh jenis kurma seperti ini pasti anda mendapatkan di tempat lain dia mengakui kalau saya bertanya lagi dari mana anda dapatkan bagaimana caranya lalu akan jawab ya Rasul kurma yang kualitas istimewa ini saya mendapatkannya dengan cara tukar Bagaimana caranya? Kalau dia mengatakan, saya punya kurma kualitas biasa, ukurannya dua sok, dua sok, sok itu apa? Sok tahun. <laughs> Sok ukuran kilo lah mama. Kata penduduk saya tadi, saya punya kurma kualitas biasa dua sok, dua kilo. Lalu aku tukar dengan orang lain, penduduk lain, satu sok yang kualitas istimewa ini. Jadi dua sok kualitas biasa kurma ditukar langsung dengan kualitas istimewa satu sok. Seperti ini ya Rasul. Apa kata Rasul? Jangan melakukan ini transaksi seperti ini itu riba dilarang oleh agama kita semua lalu bagaimana caranya? Bapak memberikan solusi caranya adalah kalau anda punya dua kurma, dua kilo, dua sok kualitas biasa koma tadi dijual dulu dijual kalau mendapatkan uang baru silakan membeli kualitas istimewa seperti ini transaksi langsung tukar tukar dengan hukum yang berbeda itu dilarang karena riba, tapi kalau dijual lagi dapat uang, kalau beli itu Para Transaksi jenisnya adalah terlibat dalam riba. Dan dari kasus ini nanti di dalam buku fikih kan ada berapa yang bersifat riba. Ada yang ini seperti ini dalam kehidupan kita saat ini kalau kurma nanti kita asumsikan seperti berapa? Mungkin ada ibu Kalau nggak ada, di rumah ada ibu semua. Atau jangan-jangan pelakunya kita sendiri kan? Ada salah satu di antara kita punya beras kualitas biasa. Beras apa namanya? Kalau plastik terlalu, ada pasti. Kualitas biasa lah mungkin beras 2 kilo IF mungkin kita terus yang tadi makan itu melulu kalau ingin kualitas yang istimewa dari 2 kilo ini kita tukar dengan tetangga sebelah dia punya beras yang istimewa ini Hotel yang wangi ngomong Kita punya 2 kilo biasa beras Kita tukar langsung dengan tetangga sebelah yang punya beras kualitas istimewa dari 1 kilo Tukar langsung Sama-sama ekos sama teman itu boleh nggak? itu riba sama dengan kasus yang disebutkan Rasul Allah Alaihi Wasallam tidak boleh itu riba kalau bagaimana caranya? caranya ada dua kilo beras di kelas biasa tadi jual dulu dua kilo beras kira-kira berapa karena juga ada dari taruhlah dua kilo per kelas biasa tadi kalau biasa kita jual selama ada delapan ribu orang paman delapan ribu atau paling murah ribu lah karena dapat uang kita berikan modal dari satu kilo jadi satu kilo berapa apa 500 sore langsung dapat satu kilo dia ya, kualitas istimewa. Kita jual dulu, kalau kita belikan, meskipun harganya sama, yang pertama bantu langsung itu riba di kasar oleh Allah. Tapi yang kedua jual dulu dapat uang lebih itu diizinkan oleh Allah. Yang pertama riba diharamkan, yang kedua jual lebih dihalalkan. Apa maksudnya? Kalau hanya salah satu ribu dibeli dapat satu kilo kualitas istimewa kami orang tua itu berbeda. itu pun masuk ke riba yang dilarang dalam Islam. Dilarang. Itu riba. Maka riba dalam diri kita ada dua. Ada riba hadri dan ada riba nasihat. Hadri tukar barang atau nilai mata uang yang sama tapi ukurannya berbeda, nilainya berbeda. Itu riba hadri. Satunya ada kelebihan, kelebihan itu fadl, riba hadri. Ada yang ada yang dua riba nasihat karena kita punya utang nanti mengembalikannya bersama dengan yang dulu pernah kita ambil tapi ketika jatuh tempo sudah lewat kita tidak bisa membayar ada tambahannya karena ada tambahan waktu maka ada tambahan pengembalian itulah nasihat kita perlu punya anak berat yang pertama namanya kita beli yang kedua Siti nasihat itu dua nama tiga masuk ke dalam maka kita Tukar bukan untuk uang perbankan, tukar untuk uang seperti itu itu penting. Jelas. Proses punya pengalaman juga, tadi pertanyaan menjawab. Hikmahnya apa kira? Dua kilo kualitas biasa beras kita berubah langsung mendapatkan kualitas istimewa seperti itu. Hikmahnya apa? Yeah, Dengan memegang uang, dia datang kepada pemilik penjual ini. Berarti dia sebagai pembeli dan si pembeli itu sebagai penjual. Antara pembeli dengan penjual itu secara psikologis gagal Waktu kita punya uang pasar ke mata dua, lihat ke elektronik. Si penjual itu kan mandiri harganya. Berapa bos? Bos, bos. disambut oleh tujuan disebut sebagai seakan-akan kita ada lagi meskipun kita itu sama dengan tadi ya kalau tidak jadi secara psikologis dengan cara peraturan terhormat tapi dengan cara jual beli terhormat satu lima yang kedua kalau dia pintar menjual nanti waktu membeli pintar menawar tidak mustahil dia mendapatkan keuntungan dua yang ketiga agar peredaran uang itu merata. Uang itu sesuai dengan anda. Dalam istilah Al-Quran, hatta dulatan yang yakuna dulatan dan aghniyai itu. Supaya uang itu bukan hanya beredar di tangan orang kaya saja, tapi orang miskin pun berhak untuk memegang uang. Jadi ketika Allah melarang yang bertauhibah tapi membolehkan yang berbisnis ada karakter yang sehat itu banyak hikmah yang bisa kita petik dan Rasul itu mengajarkan ketika dalam kondisi seperti itu Rasul pengalaman buta, yang ketiga Rasul itu melek peradaban karena Surya itu adalah selain nanti dia menjadi salah satu tempat Allah menurunkan dan mengirim para nabi Sulaiman, sebelumnya Daud, dan nabi-nabi yang lain itu banyak dikirimkan oleh Allah di wilayah Suriah. Oleh karena itu karena kota itu maju, ketika Romawi itu berkuasa, salah satu yang dikuasai Romawi adalah Syria atau Suriah. Jadi tempat itu maju, seperti hanya yang maju, maju waktu itu. Dan tempat itulah yang seringkali dimudahkan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak satu ibu sudah punya pengalaman yang luar biasa. Cakrawala kehidupan luas. Solo kecil, Pamekasan kecil, tapi sudah mulai di luar. Waktu berjalan terus, lalu nah, kita di sini orang pinggir dan kayak itu dulu pada usia 15 tahun terjadi perang tiga. Perang tiga ini berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. Dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlibat langsung dalam perang tersebut. Karena lingkungannya seperti itu, Muhammad SAW terlibat dengan memberikan anak panah kepada paman-pamannya yang terlibat dalam perang. Itu perang. Jadi perang atau kuliah kurang lebih 4 tahun. Ini kalau kuliah berapa semester? Kalau kuliah berapa? S1 ya? Kan? Jadi saya akan Rasul dipaksa oleh Allah tumbuh terlibat dalam lingkungan perang antar kogila atau kampung selama 8 semester S1 Fakultas Perang 3 dan situasi seperti inilah yang memaksa Muhammad punya mental yang kuat. Kenapa? Lingkungan membentuk seperti ini. Situasi memaksa memaksanya. Gak tahu. Dalam center. Dan senjata yang beredar waktu itu pernah dilihat Rasul dan Rasul pernah mengangkat. Jadi sejak usia dini Rasul sudah sering kali angkat senjata kaliber jalannya masing-masing. Jadi bagaimana cara menggunakan senjata tahu? Bagaimana situasi yang menciptakan seperti apa? Apa yang ada seperti apa? Dan situasi seperti inilah yang dialami oleh anak-anak Palestina. Kenapa anak-anak Palestina ketika datang yang Yahudi datang apa itu? Roket datang lagi tank. Anak-anak Palestina tidak tahu kenapa. Setiap hari benar. Kalau kita anak tidak punya hobi mengoleksi perangko, apa namanya kira anak-anak kecil Palestina itu kesukaannya adalah koleksi peluru bekas Apa sama koleksi lingkungan memaksa mereka untuk seperti itu jadi kan datang bukannya takut itu menarik itu adalah permainan justru kalau sepekan tidak ada tank rindu sama tank dari sini Rasul sejak remaja awal punya pekerjaan pendidikan militer. Maka dengan kata nanti fisik Rasul itu ke otot kawat balon besi kulit kulit rambut injek kulit kopi jadi nanti dari usia 15 tahun sampai 4 tahun sampai usia 19 tahun ya. Jadi masa dijadikan untuk pernikahan militer. Maka sini kuasa berapa? Berbagai senjata dia kuasai dan mental yang kuat berhadapan dengan musuh itu tidak memberikan Setelah itu perang sudah mulai reda karena penduduk mata sudah mulai bosan perang terus. Terlebih mati banyak jaga itu mulai tambah, banyak anak yatim juga berkeliaran. Karena orang punya sering perang terbunuh. Akhirnya bosan. Setelah itu Muhammad terlibat dalam sebuah peristiwa diplomasi tingkat tinggi yaitu perdamaian damai dari perang juga yang disebut Hilful Qulub. Hilful Qulub ini sebuah pertemuan untuk mengakhiri peperangan yang berpandangan yang para pendatangnya orang-orang yang ikut menandatangani adalah orang-orang atau para pemimpin Polda. Bahkan sekarang adalah para pemimpin fraksi kumpul di satu tempat, para pemimpin fraksinya dan menandatangani poin-poin kesepakatan yang saya yakin masing-masing mempertahankan kepentingan kelompoknya masing-masing tidak ada yang merugikan. Berarti di sini kan banyak yang mengatakan kurikulum ini itu mirip kurikulum yang diadakan proses politik kita tinggi sikap dan Rasul waktu itu terlibat langsung dalam peristiwa ini. Maka nanti sepanjang hidupnya ketika Rasul itu ngobrol dengan para sahabat ketika sudah sampai ke Madinah, Rasul Rasul bercerita, saya tidak pernah melupakan peristiwa Haidul Kubri. Rasul di ya? Kalau mengatakan, andai saja saya nanti dipanggil kembali untuk menghadiri persidangan saya pernah menyaksikan di rumah untuk di untuk menilai, yang dijadikan fokus kita. Saya menyaksikan sebuah perundingan yang lebih menarik bagi itu dibandingkan dengan kota merah. Kota merah itu adalah gambaran dari kendaraan yang paling unik. Pernah lihat kota? Pernah. Warna merah. Pernah kan? Jadi dari sekian ribu ekor, kadang-kadang mungkin satu kota yang dibalas sebuah kendaraan yang paling unik, paling mahal. Kata Rasul, kalau saya dipanggil penggalan dulu untuk menghadiri peristiwa seperti saya terbunuh, akan aku penuhi kendaraan ini. Kan ini penjelasan yang luar biasa. Nah dari sini diketahui dalam usia remajanya pun Rasulullah sudah mendapatkan pengalaman ilmu diplomasi. Militer sudah, pendidikan diplomasi pun sudah. Kalau kapan-kapan dipanggil ke BPS, BPS kalau yang modern modal uh, dan ketika pertama sudah mulai damai tidak ada peperangan maka pertumbuhan bisnis pun sudah mulai bermunculan maka muncullah para pebisnis kelas tinggi menginjak usia 20 tahun beliau mulai terlibat bisnis dengan kerja siapa kerja? kerja adalah Khadijah binti Khuwailid adalah wanita pengusaha yang kaya raya dan sempurna. Abu Bakar Bakri kalah. Kalah. Setelah Khadijah mendengar tentang kelebihan Muhammad, si pengamanan, ah. Jadi ketika kita mengambil uang perlu amanah sifat amanah, moralitas amanah. Dan dia sudah punya pengalaman bisnis keluar negeri berkali-kali. Yang jelas orang ini punya bisnis berkelebihan. Akhirnya, Khadija menyerahkan manajemen bisnisnya kepada Muhammad. Jadi Khadija sudah saatnya sebagai komisaris ya, dan Muhammad disuruh menggerakkan bisnisnya. Bukan hanya manajemen, ini, ini Muhammad anda lanjutkan bisnis saya, saya sebagai komisarisnya. Dan selama manajemen ini dipegang oleh beliau, bisnis ketiga mengalami gerak perkembangan yang luar biasa. Yang berarti Muhammad telah membuktikan dua hal. Yang pertama beliau sebagai usahawan yang padam. Ketika bisnis langsung di lapangan, itu keuntungan luar biasa. Dan kehebatan ini nanti ditunjukkan, dilaporkan oleh salah satu bawahannya ketiga. Jadi ketiga itu punya bawahan kurang kepercayaan yang lama. Namanya itu Maisal. Lagi nomor berapa dari Maisal? Maisal. Lagi perempuan. Perempuan. Muhammad ketika bisnis keluar negeri setelah memakan bisnis yang ketiga keluar negeri sini, Syria bilang ke sana karena sudah dewasa tahu bagaimana cara menjadi tidak Maaf yang ini Muhammad sudah berani sepeda disuruh pemilih Bisnis yang keluar negeri ini didampingi oleh salah satu orang kepercayaan yang Indonesia namanya Maisel. Kira-kira laki atau perempuan? Keluar negeri berduaan Muhammad dan Maisel laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan Muhammad bakalan mau. Kalau kemarin berduaan kadang-kadang ingat di hotel mana? Tak apa-apa saya tulis. Izin Tresno Jalanan Sokopolino bahaya kan? Karena lagi namanya seperti setiap ya, akhir bulan tutup buku memberikan laporan kepada penitia. Penitia mohon ini itu orang luar biasa amanah jujur keuntungan berlipat ganda. Yang mana lagi barcode ini cepat habis bisnis lancar. Tapi teman-teman di tempat bisnisnya para pesaing pemiliknya itu tidaknya tersinggung kalau kita beruntung, biasanya lawan tidak senang. Ini lawan rasa sama semua dan kami cepat habis barang dagangannya dan untungnya luar biasa. Usahanya ada. Yang kedua, beliau itu sebagai manajer yang berhasil. Selama lima tahun bisnisnya bagi jadi itu paling panas, berarti untungnya luar biasa. Jadi orang yang punya banyak lebih. Yang terakhir, yang terakhir jadi dalam usia 25 tahun pertama kan 20 tahun bergabung dengan curiga berarti dia 5 tahun bisnis bersama curiga sebagai bukan raya kota tapi pemegang manajemen dalam usia 25 tahun pertama dalam hidupnya beliau telah menemukan berbagai kelebihan dan keahlian kekuatan fisik hidup mandiri cakrawala kemajuan, pengalaman bisnis, pengalaman militer, dan pengalaman diplomasi. Plus yang terakhir, bisnis berhasil. Kalau bapak punya anak perempuan yang tidak ada cowok seperti itu, katanya, ibu, ada yang belum di atas. Ya? Kalau ketemu laki-laki seperti ini, kira-kira katanya yang ambil itu kalau tertarik terlalu maka wajar kalau akhirnya saya tidak terhijab bukan sini wajar kalau akhirnya sang pemilik perusahaan yang mengalahkan perusahaannya Bakri Group dan itu tertarik pada Muhammad dan ingin menikah dengannya jadi kalau ini tertarik dengan Muhammad itu memang kelebihan-kelebihan manusiawi yang dimiliki oleh Muhammad. Laki-laki 25 tahun mengumpulkan berbagai kelebihan yang luar biasa. Wajar atau tidak? Nah, waktu kita 25 tahun, seperti itu. Situasi orang seperti itulah yang perlu kita kopi support-support bisa kita dari diri kita kalau kita seperti itu pasti banyak yang tertarik gak usah pelanggar dilamar yang lama bukan sembarangan nih pemilik perusahaan yang melamarkan perusahaannya baru berarti jadi yang tertarik ya benar bulan depan pernikahan berbeda di Jadi supaya nanti pernikahan kita harmonis seperti ini itu bulan depan ada di mana kalau kita akan belajar. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas saya kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Kalau kita terlambat, anak kita tidak boleh terlambat. Kalau anak kita terlambat, cucu kita tidak boleh terlambat di sana. Waktunya akan habis, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,